Jadikan yang berbicara maupun yang mendengarkan dapat manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirah. Berikan kami limpahan-limpahan ilmu para aulia us-salihin. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapat limpahan taufik. Sehingga kami dapat mengamalkan apa yang kami ketahui dalam kehidupan dunia ini. Dan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin, pendengar, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Majlis ar raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insya Allah yang kurang sehat jadi sehat. Yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Amin Allahumma. Amin. Malam ini kita akan kembali mengkaji mutiara-mutiara hikam Ibn Atta'ilah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu. Mari kita kirim Fatihah khusus untuk Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari beserta kedua orang tuanya dan leluhurnya dan guru-gurunya. Semoga beliau dan mereka semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sana dan semoga Allah memberikan karunia yang Allah berikan kepada mereka kepada kita semua di malam hari ini. al ya Al-Fatihah. Ihdina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kita masih pada uh, hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama. Sengaja tidak saya naikkan ke hikmah yang kedua dulu. Karena hikmah yang pertama ini pondasi untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. jadi siapa yang lulus di hikmah pertama, insya Allah nanti ke hikmah kedua, ketiga dan seterusnya itu akan mudah memahami. Dan kalau dipraktekkan hikmah yang pertama ini, maka kehidupan dunia dan akhiratnya enak. Ya, kehidupan dunia dan akhiratnya enak. Hikmah pertama ini judulnya sebetulnya kalau dalam bahasa Jawa semeleh. Ya, dalam bahasa Jawa semeleh. Semeleh itu menyandarkan semua kepada Allah. Ya, menyandarkan semuanya kepada Allah, bukan kepada usaha atau keadaan. Jadi keadaannya apapun yang gak bingung. Ya punya usaha apapun yang gak bergantung. Jadi semeleh itu ya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Athaillah mengajarkan kepada kita untuk tidak menyandarkan diri kepada apapun. Jangan bersandar kepada apapun. Amal soleh, meskipun itu memang punya sesuatu, ya, tetapi jangan dijadikan sandaran. Karena kita beramal yang kita tuju Allahnya, yang kita tuju Allahnya. Dan hidup ini bisa selamat, yang bisa menyelamatkan juga Allah, bukan yang lain. Bahagia yang ngasih juga Allah. Kalau kita terpleset, yang bisa bangunkan kita, bangkitkan kita juga Allah. Makanya Ibn Atta'illah mengingatkan agar kita tidak bergantung kepada apapun, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahus samad, Allah yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, bersandaran segala sesuatu. Boleh saya nanya dikit? Boleh ya? Pada kesempatan yang lalu kan saya sudah sampaikan. Kalau urusan cari duit nggak usah diajari. Butuh duit langsung ke pasar. Kalau emang punya toko di pasar, betul. Butuh duit ya langsung cari pekerjaan. Kalau memang dia belum punya pekerjaan. Laper, nggak usah diajari. Kalau di dapur ada makanan, ya pergi ke dapur. Kalau di dapur nggak ada makanan, ya pergi ke warung. Ya, warung nggak ada makanan, cari pengajiannya NU. Insya Allah nggak kelaparan. <laughs> Betul kan? Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku pengajiannya NU. Insya Allah tidak kela kelaparan. Memang gitu lapar cari, lapar cari. Nah kalau judulnya kita mau masuk surga, aneh gitu. Kalau masuk surga mesti jawabannya itu tergantung rahmatnya Allah. Masuk surga tergantung rahmatnya Allah. Ya, jangan mengandalkan amal soleh. Tapi orangnya nggak beramal gitu. Yang ngomong gitu nggak beramal, ini salah gitu ya. Emang betul masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-ciri orang yang dirahmati Allah itu orangnya suka amal soleh. Nah, ciri-ciri orang yang dirahmati Allah, orangnya suka amal soleh. Dan rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang suka beramal soleh. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Makanya jangan salah. Jangan salah memahami ajaran para sufi. Jangan salah memahami ajaran para, wa, para wali. Tidak ada wali yang mengajarkan kita hanya bergantung pada rahmat Allah terus tidak amal soleh nggak ada ya bergantung pada rahmat Allah artinya semua sarana yang mendatangkan rahmat Allah itu dikejar semua sarana yang mendatangkan rahmat Allah itu di dikejar contoh rahmat Allah yang terbesar itu diberikan kepada siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Itu Rasulullah. Makanya kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, maka ya kita kejar Rasulnya. Kan begitu. Kalau kita dekat dengan Rasulnya, ya insyaallah kita juga dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dekat dengan Rasulnya caranya bagaimana? Ya dengan banyak baca solawat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah, mencintai sahabat-sahabatnya Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, maka kita akan dekat dengan rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmatnya Allah diletakkan di mana lagi? Dalam taat kepadanya. Rahmatnya Allah diletakkan dalam ketaatan. Bukannya rahmat diletakkan dalam kemaksiatan. Aku akan maksiat biar dapat rahmatnya Allah. Gak mungkin kan? Nah untuk dapat rahmatnya Allah dalam ketaatan. Dalam sholat, dalam zikir, dalam doa, dalam wirid, dalam sodakoh, dalam senyum. Dalam mengajar, dalam belajar, dalam hadir majlis. Dalam kegiatan seperti ini. Dalam membantu orang lain. Dalam melapangkan jalannya orang lain. Semua itu mendatangkan rahmatnya Allah. Karena ketaatan ketaatan. Maka kita kejar ketaatan. Kita kejar keta ketaatan. Tapi ingat, sandarannya itu bukan amal itu. Sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kena apa? Seperti yang saya terangkan kemarin, kalau amal masih tanda tanya. Solatnya kira-kira sah atau tidak. Itu juga masih tanda Tanya. Sudah kita kira sah, ternyata kok tidak sah. Kenapa? Nah, jebulane salat kok celananya bolong persis pas bokong. Gitu ya. eh, kelihatan bokongnya itu. Sah atau enggak sah itu? Enggak sah, wong auratnya terbu terbuka. Kan begitu kan? Ya, salat tergantung sah atau tidak sahnya. Kemudian masih ada lagi tergantung diterima atau ti tidak. Oh, awalnya sholatnya bagus, masya Allah khusyuk luar biasa. Atahiyat akhir, <clears throat> atahiyat akhir. Kok dengar suara dehem calon mertua? oh, calon mertua. Ya itu calon mer mertua. Sudah lain tuh. Atahiyatnya dilama-lamakan tuh ya. Bahkan jarinya itu ditekan-tekan tuh lurus gitu ya. Sambil khusyuk, salamnya pun assalamualaikum warahmatullah. Ah, ya. Biar apa? Biar calon mertua terpesona ya. Terpesona. Nah, yang begini ya sudah keikhlasannya sangat ber, berkurang. Nah, Allah Taala hanya menerima amalnya orang-orang yang ikhlas dan ikhlas itu yang tahu cuman cuman Allah. Sama dengan amal-amal yang lain, diterima tidaknya yang punya kekuasaan cuman Allah, bukan yang lain. Malaikat pun gak ngerti kok. Ini yang diterima mana yang ditolak mana, malaikat gak ngerti. Itu kalau kita baca kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Minhajul Abidin itu nanti kalau kita baca ada satu hadis tentang amal yang yang diterima Allah taala. Itu ada satu amal, ada orang beramal dalam hadis disebutkan dikawal oleh malaikat ya, amalnya dikawal oleh malaikat yang ada di muka bumi ini, di alam dunia ini menuju langit pertama. Semua ngawal amalnya. Wuh, ini amal yang luar biasa. Dikawal sampai langit per pertama. Sampai langit pertama dibuka ya ini amal yang yang masya Allah semua penghuni langit pertama menerima dengan senang senang hati diantarkan oleh penghuni langit pertama ke langit kedua sampai langit kedua oleh penjaga pintu langit kedua ditolak ini amal nggak ikhlas ternyata pengetahuan malaikat langit pertama tidak sehebat malaikat langit ke kedua di langit kedua ternyata malaikatnya lebih teliti lagi ya malaikatnya lebih teliti teliti, ini enggak enggak ikhlas. Maka lemparkan ke wajah yang melakukannya, yang mengamalkannya. Kemudian ada lagi amal yang lolos sampai langit kedua, dibawa langit ke ketiga. Sampai langit ketiga, buk pintu diketuk, bawa apa amal? Seluruh malaikat langit satu, langit dua nganter nih, coba lu. Amal diantar malaikat langit pertama, langit kedua. Kira-kira amalnya keren atau enggak keren? <laughs> Top sekali. Tapi sampai langit ketiga ditolak. Amal itu di ditolak. Ini enggak ikhlas. Ternyata pengetahuan malaikat langit ketiga lebih hebat daripada malaikat langit ke kedua. Dan ada lagi amal yang lolos langit ketiga. Lain pelakunya, lolos langit ke ketiga. Di langit keempat ditolak. Sampai ada amal yang lolos langit keenam. Langit ke keenam. Langit ketujuh ditolak. Bayangkan, diantarkan malaikat langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, menuju langit ketujuh. Sampai langit ketujuh di, ditolak. Ada amal yang lolos sampai langit ketujuh. Ya, sampai langit ke ketujuh. Kemudian dicek oleh malaikat Jibril alaihissalam, ternyata enggak lolos. Dito, ditolak. Ada amal yang lolos langit ketujuh sampai malaikat Jibril lolos. Ya, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah ditolak. <laughs> Sama Allah di, ditolak. Dia tidak ikhlas. Nah, bayangkan, berarti malaikat Jibril saja enggak ngerti loh. Mereka Jibril aja enggak enggak ngerti ini ini ikhlas atau tidak dikira sudah ikhlas ternyata be, belum. Apalagi kok jenengan rumongso. Saya ini ikhlas lillahi taala. <laughs> ini banyak kan orang begitu. Saya ikhlas lillahi taala. Ikhlas bener. Saya ikhlas lillahi taala. Sombong bener kamu. Ngaku-ngaku udah eh ikhlas. Orangnya ikhlas itu takut. Orangnya ikhlas itu tak takut dia. Ya Allah, saya berusaha untuk bisa ikhlas. Tolong tidak berani dia ngakui amalnya ikhlas. Dia minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong. Jadikan amal saya ini amal yang ikhlas yang engkau terima. Setelah berusaha untuk ikhlas. ya Orang tersebut mengatakan. Ya Allah tolong. Jadikan amal ini amal yang engkau jadikan ikhlas. Dan engkau teri, engkau terima. Yang diterima ini baru selamat. Ini baru selamat. Nah, dari sekian banyak amal kita, mana kira-kira yang diterima? Saya mau nanya. Bapak-bapak, Kok diam semua kenapa? Ibu-ibu, dari semua amalnya yang diterima yang mana kira-kira? Gak tahu berarti kan? Gak tahu. Nah kalau gak tahu terus yang mau diandalkan apa? Mau mengandalkan amal? Agak ngerti. Ini yang bisa diandalkan yang mana? Sholat jangan-jangan gak diterima. Tiwas saya pamer-pamer, ya Allah sholat saya, ya Allah sholat saya. Ternyata ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Kisahnya satu orang abid dari Bani Israel. Seorang abid Bani Israel yang ibadah 500 tahun. Ibadah 500 tahun tanpa henti. Meninggal dunia. Oleh Allah Ta'ala diperintahkan. Udukhulul jannah. Udukhul jannah birahmati. Masuklah surga berkat rahmatku. Berkat rahmatku. Kasih sayangku. Karuniaku. Anugerahku. Ini yang ahli ibadah nolak. Sepurone gusti. Ya Allah mohon maaf. Ya rahmat sih rahmat. Tapi saya ini 500 tahun ibadah loh. Saya nggak nggak cuma-cuma. 500 tahun saya ibadah, ibadah loh. Mati-matian saya ibadah. Tolong masukkan surga berkat ibadah saya ya Allah. Berkat amal saya. Jadi minta amalnya diregani. Minta ibadahnya dihar, dihargai. Berkat ibadah saya ya Allah. Oh gitu. Dikasih masuk surga pakai rahmat nggak mau. Mintanya pakai ibadah. Allah pun kan ngomong pada malaikat, malaikat, tolong dihitung nikmat yang ada di satu bola matanya ini, ya, nikmat yang ada di satu bola mata ini coba dihitung. Ada berapa nikmat sejak lahir sampai meninggal dunia yang ada di bola matanya satu bola mata ini? Kemudian ibadahnya 500 tahun coba untuk bayar nikmat yang satu ini. Cukup atau tidak? Kalau nggak cukup cemplung ke neraka. Begitu dihitung, ternyata nggak cukup masih banyak nikmat yang ada di sebelah bola bola mata. Ya, malaikat ya siap-siap nyemplung ke neraka gitu kan. Akhirnya abidnya mengatakan, "Gusti ya Allah, kalau gitu pakai rahmatmu saja." Pakai rahmatmu saja ya Allah, masukkan surga dengan dengan rahmatmu. Akhirnya dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini kalau diterima saja masih kalau diterima itu pun nggak bisa diandalkan amal soleh, betul kan? Apalagi bumbuan masih nggak ngerti diterima atau ti atau tidak. Walaupun kita harus yakin, harus husnudzon untuk di diterima. Tapi kan nggak ngerti yang diterima mana. Makanya jangan mengandalkan amal soleh. Beramallah sebanyak mungkin. Beramallah sehebat mungkin. Karena tidak ada nabi yang tidak amal. Tidak ada wali yang tidak amal. Tidak ada mukmin yang tidak amal. Semua nabi, semua wali amal seperti yang sudah saya sebutkan. Kanjeng Nabi SAW amal hatta Tawar Romat kodama sampai kedua kaki beliau beng bengkak. Nabi ya sholat malam sampai kakinya bengkak itu. Ya kita nggak usah abuh lah, minimal geringgingan gitu. Kesemutan gitu kan ya kalau kita. Rasulullah sampai bengkak itu. Tapi Rasul nggak pernah nyuruh kita, eh sholat malam sampai bengkak, nggak pernah nyuruh karena Rasul itu sayangnya pada umatnya luar luar biasa ya sayangnya Rasulullah. Cuman kita ya pengertian Nabi saja amalnya seperti itu. Lah kita bagaimana? Kan begitu ya? Nah amal sebanyak mungkin. Tapi jangan diandalkan. Itu yang susah. Itu yang susah. Susahnya di mana? Di sini. Susahnya di mana Pak? Di sini. Biasanya orang amal itu kalau tambah di sini ada yang nambah juga. Betul? Di sini ada nambah apa? Merasa pu punya. Merasa pu punya. Kalau udah merasa punya, merasa apa? Orang kok merasa punya jabatan, mesti merasa apa? Sombong. Merasa he hebat. Ya kan? Nah, termasuk ini manusia yang amalnya nambah, amalnya banyak. Ketika dia amalnya banyak, semakin banyak, semakin banyak, muncul tuh satu penyakit di hatinya. Itu kalau nggak di, diawasi bahaya. Penyakit itu penyakit yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya namanya al-kibru, sombong. Kok bisa ya, Ustadz ya, Habib? Orang nambah amal kok sombongnya bisa muncul ya? Ya, itu warisannya iblis. Warisannya iblis. Iblis itu amalnya pol. Jangan dikira iblis itu enggak amal Amalnya pol. Dulu Sejarah iblis. Pernah belajar sejarah iblis? Di sekolah ada? Enggak ada ya. Sekarang lagi tenar Pak Saiton ya. <laughs> Itu di Palembang itu ada satu bapak namanya Saiton. Itu lagi lagi itu tenar. Banyuwangi ada Pak Tuhan gitu kan ya. Udah Indonesia ini mau macam-macam ya. Untung rahmatnya Allah untuk Indonesia ini luar biasa. Tapi Pak Pak Pak saya tidak ngomong syaitan ya. Tidak, itu pakai shin lain. Bahasa Indonesia aja. syaitan artinya apa? Terserah. Yang ngasih orang tuanya. Saya yakin orang tuanya ngasih pasti niatnya baik, bukan niatnya setan. Gitu kan ya? Mungkin kitanya aja yang tidak apa? nggak paham itu. Nah, tapi anak-anaknya tadi saya lihat di TV itu ya. Anak-anaknya namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad itu. Ini bapak ini yang yang namanya setan tadi ngasih nama anaknya Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dan jeneng yang namanya ini enggak setan kok anaknya enggak ada yang namanya Muhammad ya. Heran saya. Berarti hebat tuh Bapak tadi tuh. Itu luar biasa. Luar biasa ini. Siapa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok bisa sampai ke Pak Setan tadi apa nih kira? Oh, sejarah. <laughs> Sejarah iblis ya, sejarah iblis. Jadi uh, iblis itu dulunya ibadah. Ibadahnya bagus. Enggak pernah telat gitu. Iblis terlambat itu nggak ada dalam kamus. Makanya sebelum kita ke masjid, iblis udah nunggu tuh di masjid. Betul? Iya. Nah, karena dia apa namanya uh, piket ya, iblis yang piket itu goda manusia dalam masjid. Jangan sampai datang terlambat. Ini kalau terlambat, saya tanya dipecat sama iblis itu ya. Dipecat nih, kamu harus stand bank sebelum adzan jadikan muadzinnya ketiduran. Eh, itu itu iblisnya ada standby di masjid itu ya dan lain sebagainya. Disiplin ya, iblis itu disiplin. Amalnya banyak, amalnya banyak. Cuman semakin banyak semakin merasa punya. Merasa punya. Lah ketika merasa punya, tiba-tiba disuruh tunduk, disuruh hormat, disuruh memuliakan sesuatu yang dalam pandangan iblis rendah. Manusia yang dibuat dari ta tanah. Oh Nabi Adam kan diciptakan dari dari tanah. Suruh sujud. Lawang iblis itu kerjanya basmi makhluk-makhluk yang di muka bumi. Lah kok terus sekarang disuruh sujud pada manusia yang asal tubuhnya, jasadnya dari muka bumi. Iblisnya protes. Wah, saya lebih hebat dari dari dia. Dia tanah, saya api. Nah ini timbul sombong akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengandalkan apa yang dimiliki, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita disuruh amal soleh, tapi hati-hati. Begitu amal nambah, maka warisan iblis pun berusaha muncul. Berusaha mun, muncul. Namanya som, sombong. Ayo coba kita selidiki. Kita termasuk pernah enggak kesusupan penyakit sombong ini? Eh, sering ya. Kira-kira udah pergi atau suka muncul? Oh, berarti masih suka mampir ya. Ya. Sepurone mohon maaf. Rajin pengajian ini harus bagus kan ya. Tapi waspadai. Nanti kalau berangkat pengajian ketemu orang yang nggak pengajian, kira-kira hati kita bagaimana? Sombong atau kita merasa iba? Ya Allah, alhamdulillah saya bisa pengajian dia belum bisa, tolong ya Allah beri dia taufik, biar dia bisa ikut pengajian bareng saya. Itu bagus. Tapi kalau berangkat pengajian, bocah kok. Uripe ning nah mau diapi umur jelek jelek kan? oh orang. Ah orang kok begini, hidupnya cuman begini, hidup cuman nonton TV, ada kebanggaan ya. Ada kebang kebanggaan dari ujub naik kepada ki kibir. Nauzubillah min dzalik. Tahu bedanya ya? Jadi yang satu menghina, yang satu mendoakan. Kalau mendoakan itu tanda baik. Tapi kalau menghina itu tanda kesom, kesombongan. Nah ini harus. Jadi yang namanya amal soleh itu kendaraan. Amal soleh itu kenda, kendaraannya harus ditunggangi. Dan kalau milik kendaraan yang cakep. Kendaraan yang cakep. Kalau kata orang Jawa, jaranan, jaranan, carane, Seng nunggang Ya, lalu para menteri jek jek nong, jek jek nong, betul. Eh kata orang Jawa begitu kan, jaranan-jaranan, jarane jaran teji. Kalau nyari jaran jangan jaran kacangan. Tahu jaran kacangan? Kuda, itu ada ada kuda teji, ada kuda ka, kacangan. Kuda kacangan kuda kampung yang kecil-kecil gitu. Kalau jaran teji itu kuda yang besar. Ya, ini kudanya bupati, kudanya Man, menteri, kudanya orang-orang kaya, gede gitu. Nah kalau kita naik naik kuda saja suruh milih yang bagus, yang gede, itu cuma untuk jalan-jalan, untuk pergi. Lah untuk ke akhirat, masa amal soleh nggak cari yang bagus gitu ya. Nah, kendaraan kita amal soleh, maka cari amal soleh yang yang bagus, amal soleh yang hebat dan amal soleh yang yang banyak. Jadi bisa kalau yang ini lagi mogok, yang ini bisa dipakai kan begitu ya. Eh, ini kok kurang kenceng larinya, mungkin butuh diservis nek yang ini gitu. Kendaraan yang macam-macamnya kita pakai semuanya. Luput di sini, semoga yang di sini nggak lu, nggak luput. Harus ada sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Nah, disitulah Ibn Athaillah kemudian mengingatkan. Min alamatil i'timad alal amal. Kenapa kok disebutkan itu? Karena larangan. Gak boleh bergantung pada apapun, termasuk pada amal soleh. Hidup ini gak boleh bergantung pada apapun, termasuk pada amal soleh. Hidup ini hanya boleh bergantung kepada Allah. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, ini teman-teman belum dapat minumnya? Kopi, susu, teh belum? Belum? Tapi air putih sudah? Nah, silakan air putihnya diminum dulu. Saya minum air coklat saya. Air hitam kopi ini. Pokoknya masjidnya santai, mau minum, minum gitu ya. Mau makan, makan. Silakan dimakan Jenengan dapat roti, saya nggak pernah dikasih di sini. Mas Edwin tuh suka lupa ngasih roti saya. Tuh tertawa dia. Katanya dikasih pun makannya kapan gitu Win ya. Yuk buat syarat-syarat etok-etokan gitu Win. Alhamdulillah. Nikmat. Oh Allah itu maha pemurah ya minum kopi enak ngucap alhamdulillah ganjarannya yo ya gede loh ya. Padahal cuma ngucap alhamdulillah itu ganjarannya gede ya. Sudah enak dapat kan? Ganjaran. Oh, jenengan nyawang mesem ya ganjaran loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi spesial buatannya Abah Edwin. Julukan kopi yang buatannya Abah Edwin itu judulnya Kopi Cinta. Ya, karena katanya ini bib saya buat dengan penuh rasa cinta. Jadi siapa yang pengen jatuh cinta, minum kopi cinta. Buatannya Abah Edwin ya. Betul, Win? Oh iya, betul. <laughs> mantap ya, mantap. Iya gitu. Ya, teman-teman, minumannya segera dikeluarkan ya. Udah jam 9 lewat 10 menit. Saya ngomong kurang lebih sudah hampir 30 menit, hampir hampir 30 menit. Boleh dilanjutkan Ibu-ibu? Boleh. Yang di atas sudah dapat minum? Air, air. Air sudah kan? Sudah semua ya. Minimal itu untuk anu, untuk mengganjal tenggorokan. <laughs> Saya lanjutkan. Tidak boleh hidup bergantung pada apapun. Pada apapun enggak? Enggak boleh. Termasuk pada amal soleh. Enggak boleh bergantung pada amal soleh. Bergantung itu cuma boleh pada satu kepada Allah. Nah, kenapa kita bergantung hanya pada Allah? Kenapa seperti itu? Karena yang lain itu sebetulnya nggak ada. Kita ini walaupun ada, jane ki ora Ada, tapi adanya itu sebetulnya tidak tidak ada. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Contoh, misalnya ya, ini apa ini? sorban selendang, Betul kan ya? Misal, misal, misal saya taruh di sini. Saya taruh, cuman ditaruh misal. Ya, itu selendang punya siapa? Punya saya, punya saya. Punya saya kan? Ya. Sebetulnya beliau nama siapa? Bah Bahrul ya. Bahrul Ulum dari Jombang ya. Ini uh, apa namanya? Akhbarul Ulum dari Jombang di pundaknya ada selendang, selendang saya, ada ridak saya. Betul, milik siapa? Milik milik saya. Cuman saya ti titipi. Betul kan? Jadi pada hakikatnya sebetulnya dia punya selendang enggak? Enggak. Lah kalau itu bukan punyanya dia, sebetulnya ada enggak itu? Ada, tapi tidak ada karena sewaktu-waktu bisa sambil. Betul kan? Jadi ada, tapi sebetulnya tidak ada. Benar? Paham maksud saya? Nah, kalau ada orang kemudian dititipi begini, dititipi begini, misal, cuman misal, misal toh. Kan sudah senang toh dikasih misal-misal. Ya. Dikasih misal dititipi begini terus dia merasa ini selendang saya. Wah, ini selendang saya gitu kan. Kemana-mana dia bergantung sama selendangnya. Udah bayangin, bayangin. Wah ini nanti kalau kademen mau saya buat selimutan. Kedinginan saya mau seli, selimutan dengan selendang saya. Padahal titipan itu. Ya nanti kalau kedinginan saya mau pakai selimut selendang saya jadi seli, selimut. Pas kedinginan saya datang, mana selendangnya? Begini. Saya mau nanya, celaka enggak ya? Celaka, kademen. <laughs> Kenapa kedinginan? Karena dia bergantung pada selin, selendang, enggak bergantung kepada saya. Coba kalau bergantungnya kepada saya, Begitu dipinjemi selendang seperti ini, dia ngomong sama saya, "Beb, selendangnya saya bak dulu ya. Nanti malam kelihatannya dingin. Boleh saya pakai buat selimut?" Nah, lain masalah. Betul kan? Lain masalah. Kenapa? Akhirnya saya katakan, "Ya udah, pakai dulu satu menit saja." Begitu <laughs> eh, Misal begitu kan? Nah, ini akhirnya selamat karena nggak bergantung pada selen selendang, tapi bergantung pada saya yang punya selendang. Sendang. Paham maksudnya? Paham. lah begitu pula terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya harta kita, diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, alam semesta ini, semua ini punyanya Allah, bukan punya yang lain, punyanya Allah. Kemudian yang bisa untuk mewujudkan sesuatu ya Allah, yang bisa menggagalkan sesuatu ya cuman cuman Allah. Nah terus kita mau bergantung pada apa? Diwas saya pegangan sama buku tabungan. Tiba-tiba sama Allah banknya dibuat kolaps. Wah kacau gitu kan ya. Betul kan? Diwas saya berpegang pada gaji awal bulan. Ye, ini akhir Agustus. Betul ya? Ini bentar lagi awal bulan. Iya, oh pegawai negeri misal begitu kan? Atau perusahaan swasta Perusahaan swasta lah, perusahaan swasta lah, sebuah pabrik, sebuah pabrik. Ini awal bulan saya akan gajian. Udah bayangin ini, ya. Beli motor dari temennya, motor dipegang, kemudian dia katakan, "Jangan khawatir, awal bulan saya bayar." Mantep dia. Awal bulan saya ke gajian. Ternyata awal bulan gajian gak turun, pabriknya tuh tutup. Mumet nggak itu? ya makanya cuma satu menit saja. Jangan lama-lama. Sorry, <laughs> maaf untuk meriahkan suasana. Baru ulum. Paham maksudnya enggak? Enggak bisa kan? Berarti bersandar pada gaji awal bulan? Enggak bisa karena Allah bisa merubah apapun dalam sekejap. Merubah apapun dalam seke, sekejap. Mau bersandar pada apa? Wah, saya masih bisa Habib pabrik tutup nggak khawatir saya. Kenapa? Saya bisa kerja. Saya kuat. Wow, gaya. Sandar pada kekuatannya, kehebatannya. Besoknya langsung dek masuk rumah sakit, setruk tiga perempat. Nah, untuk bilah min dalik mumeto. Ayo, mau bergantung pada apa coba sekarang? Teman. Habib, saya punya teman. Saya punya te teman. Teman saya kaya, sugih. Apian orangnya. Udah bangga-banggakan toh temennya. Eh rupanya ya, rupanya. Pas dia telepon temennya, yang terima adalah istrinya. Istrinya nangis. Kang, baru saja suami saya meninggal dunia. Kapokmu kapan? Mau bergantung sama apa lagi? Apa coba saya dikasih tantangan? Apa? Gak bisa kan? Karena semua miliknya Allah lah daripada bergantung sama yang nggak cetok, nggak cetok, gaji yang belum tentu nanti ya muncul, kan betul? Ya, kesehatan yang belum tentu awet, betul kan? temen yang belum tentu ada terus, ya bergantung saja yang yang punya semuanya, kan gampang tambahan tuh. Kalau temen jauh, gaji masih menunggu awal bu, awal bulan. Ya kesehatan ya harus dijaga. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha dekat, korip Fa ini korip Aku sungguh sangat de dekat. Allah itu dekatnya luar biasa dan Allah lomonya luar biasa, Allah baiknya luar luar biasa dan Allah yang maha kuasa, maha kuasa. Ya udah toh bergantung sama Allah. Gitu aja kok repot ya, aneh kan? Betul. Lah akhirnya timbul nih di kepala manusia. Kepala manusia. Ya bergantung-bergantung sama Allah, tapi ya piye? Apa kira-kira? Nah, ini repot kan? Repot kan kalau seperti itu. Nah, jadi dalam urusan dunia, materi, kita nggak boleh bergantung pada materi. Urusan akhirat lebihlah lagi. Karena amal soleh itu juga ma materi. Paham? Amal soleh itu juga ma materi. Gak bisa nolong kita. Yang bisa nolong cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, hanya saja Allah itu sudah mengikat mengikat ampunannya dengan amal soleh. Allah udah mengikat karunianya dengan amal soleh. Kan begitu? Makanya ya kita kejar tadi amal soleh karena Allahnya, bukan karena amal solehnya. Paham? Paham tak? Ya, paham, paham, paham. Betul apa enggak ini? ini. Paham tak? Paham, paham enggak? Paham, paham. Terus kalau tak bingung gitu ya. Saya kasih contoh yang gampang lah. Ini contoh yang gampang tuh bab melamar anak perempuan seseorang. Bab mas-mas ini. Oh, sik langsungnya. Ada seorang pemuda melamar anaknya seorang bupati. Melamar anaknya seorang bupati. Terus ya, terus sebetulnya kan tinggal datang melamar selesai gitu kan? Bupatinya ngasih syarat. Kalau pengen lamaranmu saya terima, kamu harus ya, kamu harus cukur rambut gundul. Cukur rambut gundul ya. Kemudian kamu harus pakai kaos putih. Ya, celana panjang Bu, putih, bawa tasbih yang besar-besar, kalungkan ke lehermu. Terus kamu jalan di pasar, teriak, saya gila, saya gila, saya gila. Mau jadi mantu saya, gak mau minggato. Sekarang saya mau nanya, anak muda ini yang betul-betul pengen dapat perempuan yang dia kejar, yang dia cinta tadi, akan melakukan ini nggak kira-kira? Mau melakukan ya? Mau melakukan. Sebetulnya melakukannya itu karena mau karena mau melakukan atau karena pengen karena pengen nuruti bapaknya. Nuruti pak bapaknya. Jadi sebetulnya bergantungnya ini bergantung pada bapaknya atau pada pada itunya amalannya. Bapaknya, ya kan? Janekin orang orang di dikongkon ya aku orang gelem kan betul kan ya? Hei, eh, eh, hei yang namanya namanya gundul, saya nggak mau gundul. Nih, dul, aku mau gitu. Gitu kan? Saya saya nggak nggak bergantung sama kamu, nggak nggak nggak padean sama gundul ini. Saya gundul nih gara-gara disuruh sama calon mertua. Jadi ya fokusnya kepada calon calon mertua bukan pada gundulnya itu. Paham kan? Paham. Nah, begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sholat, kita kalau zikir, kalau kita puasa, kalau kita ibadah, sebetulnya jangan jadikan amalan itu sebagai sandarannya, tapi sandarannya Allah. Allah nyuruh saya sholat, ya saya sholat. Allah nyuruh saya zikir, ya saya zikir. Allah nyuruh saya istighfar biar dapat ampunan, ya saya is Istighfar. Nah setelah istighfarnya banyak, istighfarnya banyak, jangan kemudian mantep. Wah istighfarku udah banyak. ampunanku, apa ampunan pasti kuper, keperoleh gitu kan. Lupa lagi, yang diandalkan berarti apa nih? Allahnya atau istighfarnya? Istighfarnya, salah lagi. Noto, eh, noto hati nggak boleh bergantung pada amal. Pokoknya pada Allah, pada Allah, pada Allah, pada Allah. Ketika sudah menjalankan rambut gundul, kemudian kalung dipakai dari tasbih besar-besar, kaos oblong putih, sudah pakai sana panjang, udah jalan di pasar, udah tiap saya gila, saya gila. Selesai itu dia datang menghadap calon mer mertua, hatinya masih was-was. Kira-kira sing tak praktek nomokis bener apa jik salah ya. Kira-kira syaratnya udah saya jalankan dengan bener atau sah salah ya. Kira-kira apa yang saya praktekkan tadi di pasar, teriak-teriak saya gila, saya gila dengan pakaian seperti itu, itu udah bisa memuaskan calon mertua atau belum ya? Jangan-jangan masih ku, kurang. Yo, kira-kira lamaranku ditom, tampi apa ditolak yo. Itu yang betul. Jangan jadi orang yang pede, mertua, mertua, mertua, mertua, mertuanya siapa? Oh maaf, calon mertua, ya gimana calon mertua? Saya udah teriak-teriak di pasar, saya udah gundul rambut saya, saya udah bini, saya udah katakan saya gi, saya gila. Udah kan terima kelamaran saya. Jebulane calon mertua yang ngomong, "Oh, mohon maaf." Mohon ma maaf. Itu teriak-teriaknya tidak boleh di malam hari pasar sepi. Harus di siang hari. Baleni, lah kan repot kan ya. Karena yang megang kendali tetap calon mer mertua. Mudeng kan? Nah, begitu pula kepada Allah Ta'ala. Semua amal soleh kita ini jangan diandalkan. Syaratnya dijalankan. Nah, mau dapat anaknya disuruh gitu, ya nurut gitu kan. Nah, mau dapat surganya Allah disuruh sholat, ya nurut. Mau dapat surganya Allah disuruh puasa, ya nurut. Mau dapat surganya Allah disuruh zikir, ya nurut. Mau dapat surganya Allah disuruh sodakoh, ya nurut. Tapi, masih nanya, Gusti, diterima ndak ya puasa saya? Ya Allah, Sholat saya diterima enggak? Ya Allah, zikir saya diterima enggak? Tolong ya, please. Walaupun banyak kekurangan, diterima ya, dimaafkan ya. Nah, Allah senang nih. Allah senang sama model begini senang. Kenapa? Ngaku. Orang yang ngaku itu berarti nggak mengandalkan apa-apa, betul kan? Berarti yang diandalkan yang punya, yang diandalkan yang bu, yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ibu-ibu? Mumet button. Betul je? Ya, jadi kan bab judul buatan mumet. Lamar melamar gitu. Ini sedikit eh, apa namanya? pemahaman yang penting, ya pemahaman yang pen penting. Nah, kalau orang udah bisa seperti itu, udah bisa tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, enak. Enaknya di mana? Enaknya di mana? Yo ya, enak banget. Dipecat gak bingung. Ya, seperti kata Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, gitu aja kok repot. Dipecat, gitu aja kok repot. Emangnya rezeki cuma dari dia. Yang Ngasih rezeki Allah. Enak kan? Jawabannya semua begitu. Ya, di dicaci maki orang. Ah, caci maki, caci ma, maki manusia. Nah, enggak penting lah. Manusia sebentar mencaci, besok mah memuji. Itu dia nyaci, yang sana memuji, ya kan? Yang penting Allah gitu. Yang penting Allah. Nah, dia semua dikembalikan ke Allah, ya hidupnya enak, nggak ada stres. Nah, kebalikannya kita, semua dikembalikan kepada manusia. Oh, itu dia mencaci saya, dia memaki saya, lu dia mengucilkan saya, dia ini, dia ini, dia ini, dia ini. Allah nggak dipikir. Allah nggak di dipikir. Nauzubillah min Mizalik. Nah, terus bagaimana caranya biar kita tahu kita ini termasuk bersandar pada Allah atau bersandar pada selain Allah? Ya, bagaimana caranya kita bisa tahu kita bersandar kepada Allah atau bersandar kepada selain Allah? Bersandar pada selain Allah nyembah pohon yakin saya orang NU nggak ada. Betul kan? Bersandar pada saya Allah nyembah kuburan, yakin saya nggak ada orang NU nyembah kuburan. Betul kan? Nggak ada. nggak ada gitu. Orang NU kok musyrik? nggak ada nih. Wong NU kok musyrik yang nyata gitu ya, nyembah pohon, nyembah kuburan seperti yang dituduh-tuduhkan orang gitu. bilah min dalik nggak ada. Lawang orang NU itu masalah yang paling kecil, bersandar sama amal soleh aja nggak boleh kok, apalagi pada yang lain. Yang genah-genah amal soleh, dianjurkan amal soleh sama Allah, kita ini diajari oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh Syekh Ibn Atta'il al-Skandari, dilarang bersandar pada amal soleh, apalagi pada pohon, apalagi pada demit, apalagi pada dayang. Gitu. Ya bu, ya. Gak mungkin gitu. Masuk oh, orang nahzihin bersandar pada dayang, pada demit. Ikin kau yang orang dibeleke pitik telu. Geger loh ya. Gak mungkin orang NU begitu gak mau? Mungkin. Gak mungkin orang NU kok bersandar pada belai pitik telu ya. Yang warnane ini gak mungkin seperti itu. Karena sandalannya pada amal so, soleh aja gak boleh. Pada amal soleh aja gak boleh. Bersandarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kita termasuk yang selamat atau yang kena penyakit, kan begitu? Penyakit bersandar pada selain Allah, walaupun tingkatannya macam-macam. Ya, tingkatannya macam-macam. Yang paling buruk itu bisa kufur kalau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi jadinya riya karena menyandarkan kepada pujian manu, manusia. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang bersandar kepada selain Allah bersandar pada amal soleh, bersandar pada amal soleh, ciri-cirinya salah satunya ya, kalau Kepleset berbuat dosa. Judulnya kepleset. Kepleset itu kira-kira sering atau jarang? Jarang. Ya, jarang. Nah, kepleset sama jatuh kira-kira berat mana? Enggak juga sih. Banyak orang jatuh hidup, orang kepleset mati ya. <laughs> Ah. Intinya begini, intinya begini. Ketika tergelincir dalam perbuatan do, dosa. Artinya apa? Orang ini hobinya to'at gitu loh. Paham? Orang ini hobinya to, to'at, hobinya pengajian, hobinya zikir, hobinya wirid, hobinya ngaji, hobinya solawat. Ada majelis Habib Syah dimanapun datang. Ada jamuroh datang gitu kan. Ada Ababul Mustafa datang, hobinya sholat, solawat. Ada majelis ilmu, Majlis Ar-Raudhah atau majlis-majlis yang lain, hadir. Ada kajian di sana, hadir. Ini hobinya toh to'at, Ada Al-Qur'an dibaca, hobinya to'at. Eh, kok terpleset? Kok terpleset? Terplesetnya agak berat pula gitu. Loh, kepleset ada ringan, ada berat. Kan gitu kan? Tergelincir dalam perbuatan mak maksiat. Ketika dia tergincir dalam perbuatan maksiat, nih orang yang ahli ibadah tadi tergincir dalam perbuatan maksiat. Kok kemudian dia merasa hancur? Merasa han, hancur tapi merasa hancurnya bagus. Merasa hancurnya bagus. Betapa jeleknya saya, betapa buruknya saya, itu bagus. Tapi ketika dia merasa hancur, kemudian dia merasa pesimis minder ngadep Allah Subhanahu wa taala. Wah, habis pahala amal soleh saya. Pengajian saya lima tahun habis. Lawang kemarin saya itu pulang pengajian melakukan begini begitu begitu begini ya. Ya Allah, malu saya ya Allah, saya jelek. Dah saya enggak enggak pantas pengajian lagi. Pesimis kan? Iya. Namanya ini dia memandang dirinya tidak pantas berharap pada ampunan Allah. Mudeng enggak ini? Jadi harapannya turun. Ketika amal, ketika amal harapannya besar. Wih, aku sholat, Allah pasti ngampuni saya ini. Oh, aku zakat, Allah pasti ngampuni saya ini. Oh, aku sedekah, Allah pasti ngampuni saya. Begitu kepleset, ya, berbuat maksiat, wah, tidak mungkin saya diampuni Allah ini. Tidak mungkin saya diampuni Allah. Allah pasti murka sama saya. Allah jauh jauh dari saya. Allah pasti ini, Allah pasti ini. Kemudian lengkeruk ngadoi majlis, ngadoi Al-Quran, ngadoi so solat, ngadoi di dikir. Ini salah fatal. Ini salah fatal. Kesalahan fatal. Lah kira-kira yang yang salah model begini banyak atau dikit? Banyak kita pernah atau nggak pernah? Ya. Rajin pengajian, misal misal, semangat solawatan. Ini, ini sering terjadi ini semangat solawatan, semangat takbir akbar, malam ngaji terus, subuh azan melek, ya, terus merem dikit melek lagi jam 8 pagi. Nah, Wah, ngomong jane aku mung merem diluk tok lho. melek neh jam 8. Jam delapan pagi, ya kan? Akhirnya hancur dia. Wah, percuma pengajian saya tadi ma malam. Percuma ini, percuma ini dan lain seba sebagainya. Akhirnya dia jadi jadi malas lagi ikut pengajian. Aku wong elek, saya orang je jelek, pesimis, pesimis dan pesimis. Ini yang seperti ini salah fatal. Nah seharusnya bagaimana? Seharusnya harapannya ketika terpleset maksiat, harapannya dapat ampunan gede, takutnya juga gede. Ya, harapannya gede, takutnya juga gede. Ya Allah, saya terpleset dalam maksiat. Uh, Allah ini seksanya keras. Waduh, diampuni ndak saya ya. Wah ini kalau nggak diampuni repot nih, nggak diampuni berapa ini. Wah neraka buat saya. Aduh, seksa kubur. Takutnya ke keras kenceng tuh takutnya. Tapi orang yang takut sama Allah itu lari kepada Allah. Takut sama sama macan, lari menghindari ma macan. Takut sama momen, lari cari jalan yang nggak ada momen. Betul kan? Betul nggak itu? Betul. Ini pelaku semua soalnya ini. Ya kan lari menghindari. Tapi takut sama Allah Ta'ala justru lari kepada Allah. Begitu kita takut sama nerakanya, takut sama seksa kuburnya, kok saya terpleset? Wah saya diancam neraka, saya diancam siksa kubur, saya diancam disiksa di kuburan, saya diancam nanti di neraka begini-begini. Takut tuh sama semua seksaan. Yo melayu, oh, lari kamu. Larinya kemana? Kepada harapan, kepada roja, kepada harapan dapat ampunan. Allah, ya Allah tolong ampuni saya. Lah di mana ampunannya? Ya datang pengajian lagi ya zikirnya ditambah lagi, ya sholatnya ditingkatkan. Kalau kemarin saya, makanya setan itu paling anjal sama orang alim. Setan paling seneng sama orang bodoh. Kadang setan itu nyesel buat orang alim bangun subuh telat. Ya, seperti tadi ya, malam sholawatan, tablik akbar, kok subuh melek, subuh melek loh, adzan subuh melek, terus merem sebentar bangun jam Delapan. Berarti setan berhasil goda kan? Berhasil. Kalau yang pesimis, yang tadi masih bergantung pada amal, dia merasa amalnya han, hancur. Betul kan? Dia merasa amalnya hancur, dia merasa sia-sia dan lain seba, sebagainya. Padahal itu kan kekuasaan di tangan Allah, betul ya? Maksiatnya ini nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa membuat dia mengalami sesuatu kecuali dengan izin izin Allah. Nah kalau orang yang tahu, yang ngerti, bergantung pada Allah, langsung dia segera, Gusti tolong, Ampuni saya, amal saya semalam jangan dihapus. Amal saya semalam ganjarannya jangan dihilangkan. Ya Allah, tolong. Saya subuh saya walaupun telah tolong diteri, diterima sebagai balasan atas setan yang goda saya. Ya Allah, saya pagi ini mau sedekah 5 miliar. Oh, keren suki. Orangnya tri apa miliuner ya. Ya, 5 mil, 5 miliar gitu. Setannya tambah anyel. Itu tadi anak buahnya yang goda nganti subuh telat nih. Kamu tuh kalau mau goda tanya-tanya dulu sama saya. Wah, kata atasannya. Yang model begitu jangan digoda begitu, rugi kita. Akhirnya sedekahnya ba banyak padahal dia nggak ada rencana sedekah pagi ini. Gara-gara kamu dia sedekah satu kampung jadi sugih kabeh. Ya, ini ini ini contoh ini. Ini contoh orang yang ketika terpreset justru dia bang bangkit, justru dia berharap kepada Allah. Dia nggak nggak takut amal solehnya hilang. Kenapa? Karena dia punya Allah gitu loh. Paham ya? Dia berharap ya Allah tolong jangan hilangkan amal soleh saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya banyak do dosa. Saya sadar saya salah. Saya akan perbaiki ya Allah. Saya segera akan tutup ya Allah. Tolong ya Allah ya ampuni ya Allah. Tolong jaga amal saya. Ini keren. Ini keren. Nah ini apa orang-orang soleh dulu itu ngajari ilmu hati begini loh. Diajari ilmu hati seperti seperti ini. Makanya hasil dari sekolah-sekolah, sekolah-sekolahnya aswaja yang asli para sufi-sufi itu, hasil sekolahnya kiai-kiai dan para habaib, murid-muridnya nggak ada yang sombong. nggak ada yang berani nuding-nuding rokon, rokon, rokon nggak ada. Ada. Yang nggak ada kan? nggak ada. nggak ada. Mudah-mudahan surga walaupun tampang-tampang neraka begitu. <laughs> Lebih beda walaupun podo tapi beda kan ya. Oh ini tampang-tampang neraka tapi mudah-mudahan masuk sur surga. Artinya walaupun secara syariat dia tahu, oh ini orang begini ini amalnya nggak benar, betul kan? Tapi dia dia tidak ada mata neraka loh kamu kamu neraka anda. Mudah-mudahan masuk surga, Mas perbaiki sholatnya Mas. Mudah-mudahan masuk surga kan begitu. Orang kamu nggak sholat neraka beda toh? Beda atau sama ini? Lihat orang tidak sholat, yang satu teriak, kamu tidak sholat neraka buat kamu, kamu neraka. Yang satu, Mas Perbaiki sholatnya, surga. Enak yang mana? Didengar enak yang mana ini? Enak yang kedua kan? Kenapa? Karena yang kedua sudah mudeng. Mudeng ilmu ah, ilmu hati. Udah sekolah di madrasahnya para su, para sufi. Sekolah di madrasahnya para para wali. Ya lain. Masih ingat kisahnya uh, seorang sufi yang jalan lihat orang mabuk di tepi laut itu ya gitaran, mabuk, main perempuan, muridnya marah. Doakan biar tenggelam semua. Ini murid belum lulus kan ya? Doakan biar tenggelam semua. Saatnya guru yang ngajari, uang ke tangan. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ya muridnya kaget, itu iya guru gue. Mosok wong mendem dolanan wedok dongake bahagia di a, di akhirat. Ini kan cantiknya berdakwah. Ya kan? Kan disuruh ngajak dengan mau idotil ha, hasanah. Artinya kalau mau bahagia di akhirat yo ya bato. Yang diajak ngomong ya mudeng. Masa aku dem teman yang akhirat bahagia, ra mungkin gitu kan. Iki kiai ini kok apian yo. Ya. Kiainya kok bagus ini. Enggak enggak apa enggak ekstrim ini, enggak radikal nih. Caranya ngomongnya unik ini, menyenangkan. Turun semua. Yai, Habib, Ustaz, rangkul, siap jadi murid, siap jadi murid. Tobat saya. Karena memang hatinya udah begitu. Tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan ah, amal. Makanya ketika dia ter tergelincir pada kesalahan, harapannya itu enggak kurang, harapannya semakin nam nambah. Begitu pula terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain tergelincir dalam kesalahan, maka orang-orang soleh ini udah paham. Ini orang tergelincir pada kesalahan. Kita harus berharap besar buat dia, berharap selamat. Jangan bergantung pada amalnya yang enggak nggak soleh ini, amalnya buruk. Kalau kita bergantung pada amalnya mesti cap neraka. Oh neraka, ini wan neraka. Akhirnya nggak ada dakwah. Betul kan? Akhirnya nggak ada optimis, nggak ada semangat untuk memperba memperbaiki. Ala percuma, percuma. Udah, ini maksiat kelas berat. Pengedar 50 tahun, pemakai 10 tahun, zina selama 70 tahun tiap hari, mabuk tanpa henti. Gimana Ustaz? Ada orang seperti ini. Wah, wes pol rokok, repot kan. Kalau dilihat amalnya, dilihat amalnya kan udah capnya cap, cap neraka, pol, wah neraka neraka, tidak boleh. Jangan bergantung pada amal soleh dan jangan apa namanya menghakimi neraka karena amal yang tidak soleh. Karena yang punya keputusan Allah Subhanahu wa taala bukan amal soleh, bukan amal gak soleh, bukan toat, bukan maksiat. Toat tidak bisa memutuskan surga, maksiat tidak bisa memutuskan neraka. Putusan surga dan neraka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama pertandingan belum apa wasit belum prit, belum berakhir. Kalau udah prit, malaikat Israel datang cabut selesai. Selama nyawa masih ada, masih ada, maka kita bisa berjuang bersemangat mendatangkan rahmat, mendatangkan apa namanya? semangat untuk tadi lo uh, eh, harapan ya. Muncul ha? harapan dapat ampunan, harapan disayangi Allah, harapan dirahmati, dirahmati Allah. Dengan begitu kita akan mendekati dan mengajak. Akhirnya bisa beru berubah. Gak lihat maksiatnya. Mudeng ya? Bukan berarti kemudian gak takut maksiat. Jadi kalau kepleset gak usah takut, kepleset terus aja. Kita berharap pada ampunan Allah. Oh, gendeng kalau yang begini nih. Ini gila kelas berat, nggak ada. Orang soleh ngajari seperti itu tidak ah. ada. Paham kan? Ini paham semua enggak ini? Yang belum paham ngomong. Jadi biar saya pahamkan gitu. Ya, kita kan belajar bareng ya, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai paham-paham sampai di luar. Oh, tadi ngono ya mendem rapopo ya. Kacau kan? <laughs> Nauzubillah min min dalik. Ini rupanya dengernya cuma paham, paham terakhir tadi pas keseliut gitu. Ya. Ini harus disadari. Artinya kalau saya, kalau anda, kalau kita manusia nggak mungkin lepas dari kesalahan, terjerumus dalam kesalahan. Jangan berkurang harapannya pada Allah. Justru semakin genjot harapannya. Eh setan, pagi ini kamu bisa membuat saya tidak sholat subuh. Ya, tapi besok nggak bisa kamu. Besok nggak, nggak bisa. Saya akan bangun subuh jam 3. Wah, setan ini kaget. Uh, Biasanya nggak pernah tahajud mau bangun jam jam tiga ini kan. Wah, setan juga mengatakan, "Oke, okay, kita lihat saja. Saya akan gandakan godaan." <laughs> Setannya seperti itu. Wah, nggak takut, kamu mau goda saya silakan. Saya bergantung pada rahmatnya Allah. Ya Allah, tolong saya. bangun ke jam tiga ya Allah. Tolong, tolong. Akhirnya menghamba mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba model begini Allah cinta. Bukan yang model begitu berbuat salah, ah, saya percuma nggak bakat jadi orang baik. Nyatanya saya udah pengajian 10 tahun, ujung-ujungnya ya saya maksiat lagi. Memang tempat saya bukan di pengajian, tempat saya itu di apa namanya di lokalisasi. naudzubillah men balik Paham kan? Eh, ini karena orang bergantung pada amal amal soleh. Lain pada orang yang nggak bergantung pada amal soleh, bergantung pada Allah. 10 tahun dia udah tobat, 10 tahun udah to tobat. Eh tahun ke-11 kumat. Tahun ke-11 kumat. Dia tidak akan mengatakan, ah, oh, memang saya nggak pantas jadi orang baik. Nggak akan mengatakan begitu. Dia akan katakan, ya Allah, saya sudah berhasil 10 tahun. sudah berhasil 10 tahun. Kenapa saya kok terpleset lah lagi? Saya harus, harus, harus bisa mengalahkan diri saya. Dia akan bangkit lagi dan berjuang untuk memperbaiki dirinya lebih hebat lagi. Ini namanya orang bergantung kepada Allah. Jelas? Ini jelas betul atau enggak nih? Jelas ya? Karena waktunya jam 10 kurang dikit. Jelas. Ngajinya udah cukup atau kurang banyak? Jenengan tuh selalu kurang gitu. Ya. Nanti kalau sudah banyak sombong atau enggak sombong? Jangan sombong ya. Eh, yang tahu cuma Allah, maka kita berlindung ya kepada Allah minta perlindungan dijauhkan dari kesombongan. Monggo diunjuk silakan diminum. Yang habis dia apa kan minum yang lain gitu ya. Ada air, batin dia juga boleh. Mas Roni mic-nya untuk tanya jawab disiapkan. Disiapkan artinya di tes nyala, suaranya bisa keras. Ini mic-nya udah di sebelah saya, cuman nyala atau tidak wallahu a'lam. Saya enggak bergantung pada mic. Nanti saya kasih cerita boleh? Ya. Malam minggu kemarin kan saya ceramah di Riyadul Jannah Malang. Maulid bagus, son bagus, cakep. Begitu saya naik mimbar, saya pegang, saya ceramah dengan menggebu-gebu gitu kan. Saya teriak satu kalimat, uh, tup, mati mikir. Padahal yang hadir sekitar 30 ribu orang. Coba bayangkan, 30 ribu orang speaker mati itu. Kira-kira stres atau nggak stres? Kalau kita bergantung pada mic kan stres ya. Nah, kalau saya nyantai, saya nggak bergantung pada mic. Ya udah, yang bagian mic diperbaiki gitu kan. Saya coba ceramah tanpa mic. Yang di belakang dengar suara saya. Aneh kan? Oh katanya tidak dengar tapi bisa bisa apa namanya mengatakan tidak. Yang di belakang dengar suara saya, bilang tidak gitu. Berarti dengar ya itu ya. Berarti dengar gitu kan. rata racetol itu ya. Aneh itu teman-teman di Malang itu. Akhirnya saya ceramah apa namanya? tanpa mic dikit, tanpa tanpa mic. Subhanallah, Allah ngasih jalan keluar. Saya bergantung hanya pada Allah. Dah, pokoknya yang boleh dengar orang dikit gak apa-apa, yang lain duduk aja gitu ya. Enggak dengar gak masalah. Yang penting niatnya ngaji. Udah saya teriak. Hadirin, wah gitu. Terus yang megang itu halo-halo itu ya. Datang ngasihkan pakai ini. Udah saya pakai selempang. Assalamualaikum. Wah, lumayan. Nah, suara lebih bang, banter. Kita bergantung pada Allah. Subhanallah ditandani itu mic ya. Bisa setelah sekian lama itu menjelang selesai mic-nya bisa. Mic-nya ini saya pegang gitu ya. Saya bilang hadirin. Saya ngomong hadirin kira-kira 4 detik kemudian baru terdengar hadirin gitu ya. Eh, kenapa? Salonnya di belakang sendiri. Jadi <laughs> yang nyala yang di belakang sendiri. Sehingga saya ceramahnya begini. Hadirin saya dengar hadirin yang dimuliakan, yang dimuliakan. Allah, Allah itu Nah, itu kalau kita bergantung pada mic stres. Akhirnya stres mic mati, akhirnya turun karena mic mati percuma nggak bisa didengarkan, ya kan? Mari kita akhiri pengajian. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar, ya kan? Penonton kece, panitia dimaki, sound system tidak dibayar. Kan jadinya malah petaka. Betul kan? Tapi dengan begitu alhamdulillah yang jadi orang pada bahagia, pada bahagia, yang tadinya ngantuk bisa ketawa. Lihat saya seperti pantomim, hadirin, hadirin. <laughs> pada senang semua gitu. Akhirnya jadi kebahagiaan itu merata kepada semua yang yang hadir karena tidak bergantung pada mei Paham? Termasuk pergi, jangan bergantung sama motor. Mau berangkat, tahu-tahu motor mogok. Jengkel tuh gak jengkel? Lah udah motor mogok kok jengkel, kan keliru. keliru kan? Keliru enggak? Keliru karena bergantung pada mo. Coba kalau bergantung pada Allah, motor mogok, ya kan? Tahu nih wah ini dandani kesu kesuwen. Jangan bergantung pada motor, bergantung pada Allah, ya Allah, beri saya so, solusi. Keluarkan handphone, coba telepon teman. Siapa tahu ada yang mau minjemi mo, motor. Kan begitu. Enak kan? Enak. Lah kita ini tidak berkutat pada yang kita miliki, berkutat pada rencana-rencana kita, berkutat pada apa yang kita usah usahakan, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya stres. Lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, apalagi? Hah? Loyo, ya, apalagi? Lotro lain udah itu. Pokoknya seba L tadi itu ya akhirnya. Dah gitu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Wa alangkah alangkah indahnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan pada seorang sahabat ya, anak muda, anak muda berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, selesai sholat, lapor sama Rasulullah dengan wajah sedih. Ini jangan dipraktekkan ya. Jangan, ini ini imamnya Rasulullah loh ya. Lapor, ya Rasulullah. Tadi saya berangkat ke masjid, lihat ada perempuan cantik, terus saya cium. Saya hancur amal saya Rasulullah. Sedih betul. Gimana ya Rasulullah? Dosa saya. Ya. lo kanjeng Nabi santai banget. Kamu tadi ikut sholat berjamaah dengan saya? Iya, ya udah. Udah, udah, udah selesai, udah diampuni Allah. Jangan diulangi, udah selesai gitu. Ya Rasulullah, tadi saya cium cewek. Cium cewek saya hancur kamu udah sholat isya berjamaah dengan saya? Iya, sudah, ya, sudah ya sholat, sudah, iya, ya udah, diampuni Allah, udah selesai gitu. Ini bil makna ya. Mau tahu lengkapnya baca hadisnya. Bil makna seperti seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari orang untuk untuk bersemangat mengejar ampunan ya Allah, tidak berkutat pada dosa. Paham ya? Kan anak muda ini udah sedih. Ya, sudah se sedih. Dan dia mikir bagaimana caranya biar diam, diampuni. Betul kan? Jangan dibuat tambah stres. Oh, kamu mau sholat jamaah sama Rasul masih sempat nyium cewek raka buat kamu. Iya jeglek gitu kan. <laughs> Jeglek, wah langsung stres. Akhirnya uni Islam mengerikan ya. Naudzubillah min dzalik. Coba kita tawarkan Islam dengan dengan pemasaran yang bagus seperti yang cara pemasarannya Rasulullah SAW. Rasul itu masarkan surga dengan cara yang sangat indah. Betul kan? Caranya sangat indah. Indah sekali Rasulullah. Coba kalau kita ngeri. Jualannya sorga. Tapi yang ditawarkan neraka. Lucu kan? Jualannya sorga. Tapi yang ditawarkan neraka. Kau Rasul enggak. Baca dua kalimat syahadat. sorga loh mas. Enggak, enggak urusan kamu dulu morfin, pemakai narkoba, kamu pelacur, kamu pezina, hidupmu dem-deman, kamu pernah berbuat maksiat apapun, asal kamu mau pindah dari keyakinanmu yang lama ya keyakinanmu yang lama yang nggak benar pindah kepada keyakinan satu-satunya keyakinan yang benar Islam kamu cukup dua kalimat syahadat dosamu diampuni semua surga buat kamu keren dong nggak keren nah siapa yang nggak mau mendem 70 tahun ya nggak pernah kenal Allah cuman begitu surga iya oh, langsung la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah surga oh ajib sekarang enggak. Orang ngono mas penak men. Wah, ada orang masuk Islam sudah tahu, sudah tahu syarat masuk Islam dua kalimat syahadat tapi enggak cukup loh ya. Kamu baca dua kalimat syahadat kalau kamu enggak sholat ya tetap merokok. Kamu enggak zakat ya kamu tetap merokok. Orang situ mas. Ya kan? Orang si orang situ. Cara jualannya sah, salah, wujud serem gitu loh. Wujudnya se serem. Kalau Rasulullah enggak begitu. Rasulullah itu jualan surga itu dijual murah dengan dua kalimat syahadat. Mau oh, sekarang ada yang ceramah atau dua kalimat syahadat tidak bisa membantu di akhirat. Mengeri. Dua kalimat syahadat tidak bisa membantu di akhirat. Wah ini kalimat ada ini mubalik yang ceramah begitu. Ya, dua kalimat syahadat tidak bisa membantu di di akhirat. Padahal para ulama mengatakan orang yang punya dua kalimat syahadat yang punya dua kalimat syahadat di akhirat itu pasti selamat. Selamat dalam arti ya minimal, minim uh, maksimal, maksimal nyemplung neraka, maksimal <laughs> ya maksimal nyemplung neraka, masuk neraka itu mak maksimal. Tapi nanti kelu keluar gitu loh. Ya kan judulnya nyemplung kan keluar. <laughs> Kalau tenggelam lah itu bumbuhan ya. Ini kan cuma nyemplung-plung gitu ya, nanti kelu keluar ya. Ini maksimal. Dia akan keluar karena punya dua kalimat syahadat. Akhriju, keluarkan dari neraka itu orang-orang yang di hatinya ada dua kalimat syahadat, keluarkan gitu. Tapi kalau di hatinya nggak ada dua kalimat syahadat, orangnya apik pol ya tetap lelup-lelup no. <laughs> Silakan ditenggelam-tenggelamkan, dibuakar, diobong, dia terserah gitu. Tapi punya dua kalimat syahadat, modal ini dok. Walaupun orangnya jelek, orangnya ahli maksiat, ya, selama dia tidak murtad. Selama dia tidak mur murtad. Murtad itu contohnya bagaimana? Mengatakan sholat itu tidak wajib lah itu murtad. Ya kan? Kalau dia mengatakan, "Oh, salat ki wajib." Oh, gila apa sholat gak wajib? Oh, salat itu wajib lah kamu. Ya aku ora salat. Ning apa? Males aku. Aku kesetok kok wonge Ini ini mending ini, mending punya dua kalimat syahadat. Cuman ya rodok nekat gitu kan, ya nyemplung ngosek rokok gitu. Kalau tidak diampuni Allah. Kita harus ngomong gitu masih. Masih ngomong kalau tidak diampuni Allah, siapa tahu Allah ngampuni. Nah kita berharap yang sudah terlanjur meninggal begitu, moga-moga dapat ampunan, moga-moga dapat ampunan. Jangan jadi orang yang lain. Urip ratau sholat, wis ngerasa ngrasakake ning neraka. min dzalik. Berarti dia senang kalau ada muslim disiksa. Berarti dia senang kalau ada muslim disiksa. Padahal kalau ada orang tergelincir dalam kemaksiatan, jangan kita lihat kemaksiatannya, kita lihat Allah maha mengampuni, maha menyayangi. Kita jadi bersemangat untuk mendoakan. Bersemangat memintakan am, ampun. Bersemangat untuk menyelamatkan. Makanya NU bersemangat buat tahlilan. Betul kan? Ya soalnya paham hikam Ibn Atta'illah. Lah yang lain gak mudeng soalnya. Jelas? Jam 10 kurang 7 menit. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang di rumah yang mendengar ataupun yang nonton lewat streaming video di YouTube bisa kirim SMS atau WhatsApp ke nomor XL saya 081904546111. Bisa lihat di layar monitor, semoga sudah ditampilkan. Sudah. Oh ya, 081904546111 silahkan kirim. Yang di sini juga boleh kalau malu malu nanya pakai mic ya, silahkan. Monggo. Yang sudah ada dulu, tolong mic-nya diestafetkan. E, bagian sabar dulu, yang megang kamera tolong yang yang nanya di soteng ya. Ini masuk YouTube lumayan loh ya. <laughs> Halo. Apa namanya? Biar yang lain kenal. Berdiri, berdiri. Ya itu syarat dan ketentuan berlaku berdiri. <laughs> Ya, nama dari mana gitu aja singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Widadi dari Sukoharjo Bendosari, Kecamatan Bendosari. Uh, eh, non sewu Bib, uh, di sini uh, insya saya bertanya yang pertama uh, bab tahlilan terkadang ada sebagian uh, anggota keluarga yang orang tuanya senang tahlilan hmm. ya, tapi anaknya anti tahlilan. Hmm. Nah, ini dikhawatirkan anak ini e, berdalih dengan membawa dalil bahwasanya tahlilan itu e, tidak ada dalilnya yang sehingga e, awalnya diskusi menjadi debat tidak terasa kalau dia dikhawatirkan justru terjerumus durhaka terhadap orang, orang tuanya. Nah. nah, itu bagaimana Beb, e, cara penyikapannya? E, lalu yang kedua <clears throat> masalah membaca Al-Qur'an lewat ponsel. Namun lewat ponsel, ponsel. Handphone, oh, ya. Handphone. Oh, ponsel. Okay. Uh, eh, di saat dalam perjalanan uh, karena hati gundah gulana ingin menang, eh, penuh masalah ya gitu ya. Penuh masalah uh, karena sulit untuk uh, mengejar air wudhu di saat menyepeda uh, motor bawa ponsel buka terus membaca surat Yasin uh, apakah uh, sah ataukah tidak Ya. Boleh, cukup dua dulu cukup. buat yang lain. Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya ini walaupun pertanyaan menyimpang dari tema ya, tapi udah terlanjur masuk YouTube jadi nggak jadi masalah. <laughs> ya, tema kita kan bersandar pada pada Allah ya, jangan bersandar pada selain Allah walaupun itu amal soleh. Tapi nggak apa-apa sih. Uh, ini baik juga pertanyaan bagus hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang tua dengan anak. Apapun kasusnya, apapun kasusnya, anak itu tidak boleh membantah orang tua. Kalau toh e, diajak maksiat, diajak maksiat sama orang tuanya, anak itu cuma disuruh menolak, disuruh menolak, bukan memaki-maki orang tua. Al-Quran mengajarkan kalau ada orang tua, orang tua ngajak anaknya untuk maksiat atau untuk kufur, anaknya itu disuruh nolak, tapi anaknya tetap suruh bekti, tetap suruh melayani orang orang tuanya, kan seperti itu ya, seperti itu. Nah sekarang misalnya anaknya anti tahlil, bapaknya doyan tah tahlil, tahlilan ya, bapaknya suka tahlilan, anaknya nggak suka tahlilan. Bapaknya juga jangan Ya, jangan kemudian memaki anak. Karena anak nggak tahlilan, ya anak nggak tahlilan itu nggak seberapa. Tapi kalau anak jadi anak durhaka itu luar biasa. Ketika bapak mengatakan kamu bukan anakku lagi, minggat kamu. Wah kacau ini. Ini itu jelas itu jelas anak akan bermasalah dunia ah, akhirat karena dapat sumpah orang orang tua kan berbahaya kan ucapan orang orang tua. Mesti nanti ada yang ngomong Nah, tapi kan anaknya kan benar orang tuanya yang yang salah. Ya, menurut si anak loh ya, menurut versi A anak kok menurut versi saya ya anaknya yang salah pol gitu kan ya. Orang tuanya yang benar. Cuma nanti kan nggak ketemu karena pasti ada dua ver versi. Saya mau bicara dari sisi, sisi keilmuan. Saya tidak melihat tidak melihat saya sebagai seorang nahdiin, seorang ahlu sunnah, seorang habib, seorang ustadz, enggak. Tapi saya mulai dari sisi keil keilmuan. Sisi keilmuan kalau toh kalau toh bapaknya itu salah, ya, kalau toh bapaknya itu salah, anak tidak boleh bantah orang tua. Diem saja. Kamu ini ini ini kalau mau membantah, gitu kan? Minta tolong sama orang lain yang kira-kira dia itu bisa didengar oleh orang tuanya. Sehingga tidak terjadi kurang ajar pada orang tua. Betul ya? Nah, tetapi anaknya benar kita tahu yang namanya uh, sahabatnya Rasulullah SAW yang menjadi kisah legendaris Alkomah radhiyallahu anhu, ya kan? Sehingga Alkomah itu nggak salah makan mas masakannya istrinya, terus makan masakan i ibunya. Tapi ibunya tersinggung, ibunya mah marah. Karena marahnya ibunya ini akhirnya syahadatnya susah, betul ya? Ketika mau meninggal dunia. Sampai Rasul SAW turun tangan, Rasul yang menyelesaikan, sampai akhirnya selesai, bisa sahadat, Ibunya memaafkan. Tapi itu kan prosesnya pan panjang. Artinya, ini anaknya nggak salah. Tapi ibunya marah, anaknya kena gitu loh. Ya. Anaknya nggak salah, ibunya mah marah, anaknya tetap tetap kena. Apalagi kalau anaknya sa salah gitu. Apalagi anaknya salah. Maka hindari perdebatan dengan orang tua. Hindari perdebatan dengan orang orang tua. Lihat tuh yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berkata pada putranya, "Ya Bunaya ini ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Coba bayangkan diajak ngomong sama bapaknya ini. E, "Nak, saya mimpi nyembelih kamu. Menurut pendapatmu bagaimana?" Jawabannya keren banget ya. "Ya abatif al Mar Enggak banyak debat. "Pak, ngimpi loh, Pak." Itu Bapak betul-betul ngimpi apa ngelamun? ya, <laughs> Ya, kalau mimpi Bapak Nabi mimpi ya wahyu, Pak. Tapi kalau Bapak ngelamun kan repot, Pak. Jangan-jangan dari setan itu, Pak. Itu setan yang masuk bukan dari Allah, Pak. Itu mimpi perlu dipertimbangkan loh, Pak. Itu mimpi dari setan atau mimpi dari dari Allah, Pak. Ini anak kurang ajar ini kan. Nabi Ismail anak yang soleh. Dia mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar." Ya abatif alma tu'mar. Sadajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan yang diperintahkan padamu kamu insya Allah akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang yang sabar. Kan gak bantah orang orang tuanya, gak bantah. Nah, orang tua juga jangan jangan maksakan pada anak. Cukup ngasih tahu. Nah, kamu itu anti tahlilan gak benar. Kamu gak? Gak benar. Kalau kamu memang gak suka, kalau kamu gak gak suka, kamu gak cocok dengan bapak yang suka tahlilan, ibu suka tahlilan, kakakmu suka tahlilan, kamu gak gak cocok. Hargai pendapat orang lain, jangan marah, jangan maki, jangan ini, Itu kan? Dengan bahasa yang yang santun, Bapak, sehingga anak tidak tergolong anak yang dur durhaka. Ini kan cara menyikapi yang ditanya tadi kan? Seperti itu. Pokoknya hindari. Debat itu walaupun benar gak baik kok. Ya kan? Debat itu walaupun benar gak gak baik. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran yang ada di smartphone misalnya ya. Di Android dan lain sebagainya. E, itu sebetulnya kan bukan mushaf. Bukan mushaf. Kenapa bukan mushaf? Karena itu kan bahasa bahasa mesin. <clears throat> Sebetulnya kan bahasa biner, nol dan satu nol dan satu lain kalau kalau tulisan tangan. Tulisan tangan itu khot atau yang dicetak, itu betul-betul ada tulisannya. Alif ada alif, ba ada ba. Tapi kalau di ponsel, smartphone ini dari 0 dan 1 biner itu. Ya, program yang ditampilkan di layar karena program tertentu bisa tampil di di layar tambah huruf alif, ba, ta dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika mushaf digital dalam bentuk program tadi ada di di dalam handphone, bukan berarti handphonenya jadi mushaf, paham ya? Bukan berarti handphonenya jadi Al-Qur'an. Al, karena kalau handphonenya di Al-Quran berarti setiap handphone yang ada ada software Al-Qurannya, maka kita megang handphone itu harus wudhu, kacau kan? Handphonenya nggak boleh ditaruh di kantong belakang ini, ini dipantatin berarti kan? Nggak boleh ini. Ini apa namanya sebuah penghinaan pada Al-Quran. Tapi ya kita bukan berarti kemudian boleh mengabaikan, karena memang nyatanya nyatanya ada ada tulisan gitu kan, walaupun itu dari dari dari bias-bias cahaya yang muncul dari program tadi kan. Nah, ada tulisannya, ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah. Maka ketika dibuka programnya, ketika bu programnya di dibuka, handphone itu menjadi mus mushaf. Paham ya? Ketika programnya dibuka, handphone itu jadi mus mushaf. Syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga kalau emang itu programnya murni, programnya murni mushaf tanpa terjemahan, maka wajib pakai wudhu. Ini untuk pendapat hati-hati. Yang lain mungkin punya pendapat yang lain ya. Ah, wajib pakai wudhu. Kalau memang programnya itu mushaf, tapi ada ada terjemahannya di sekelilingnya. Ada terjemahan di sekelilingnya, ada kaidah. Kalau tafsir itu lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Quran, maka boleh menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudhu. Jadi megang Al-Quran terjemahan tanpa wudhu itu diizin, diizinkan. Jelas? Semisal baca surat Yasin di program itu. Itu ada Yasin, bawahnya ada terjemahannya ya kan? Seperti itu yang ada di banyak di program-program Android. Maka kita boleh baca tanpa bu, tanpa butuh, Sah, sah lawang apalan aja sah, apalagi bah, baca gitu kan? Eh pahalanya double, matanya melihat yang baik, telinganya juga mendengar yang baik, lisannya mengucapkan yang yang baik. Jelas? Nah, insyaallah seperti itu. Tapi bukan berarti ya wis lah, enak pakai handphone, smartphone, nanti kita dari Al-Qur'an terjemahan, rasa wudhu, ngawur gitu. Ya usahakan tetap berwudu karena kalau kita berwudhu itu lebih sempurna dan lebih berpahala dan kita keluar dari dari khilaf. Jelas ya semuanya ya? Insyaallah. Sebelum yang nanya di sini saya mau coba bacakan apa WhatsApp yang masuk ya. E, kalau ini banyak sih yang masuk. Mungkin ada yang bisa kita baca SMS saya tuh tadi, SMS saya tadi ya. Saya lihat cuman 5 5 SMS karena saya hapusin gitu ya. Ini sekarang udah jadi 43. Dalam hitungan apa namanya? Berapa detik ya? Jadi 43 dan terus ber bertambah. Boleh bacakan dulu ini? Acak ya, siapa tahu ada yang sesuai tema. Maksud saya buat yang dengar di rumah, kok nggak dibaca SMS saya? Mohon maaf Mas, ini sekali masuk 43 dan terus ber tambah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau kita dalam beribadah mengandalkan solawat kepada Rasulullah SAW, boleh enggak? Bib, Hei, boleh enggak Bib? Makasih. Fahlatun Hasanah Sumedang. Eh, Fahlatun Hasanah dari Sumedang. Ternyata dari Sumedang juga ikut gitu kan. Nah, ini ada yang suka tahu di sini? <laughs> ini yang tanya dari Sumedang ini ya. Solawat itu juga bagian dari amal soleh dan amal soleh yang luar biasa. Betul ya? Kita mengandalkan semua amal soleh. Mengandalkan iya. Mengandalkan sholat iya. Karena itu akan mendatangkan roh rahmat. Menda mengandalkan sedekah iya. Karena itu mendatangkan pertol pertolongan. Kita mendatangkan sholawat iya. Itu mendatangkan syafaat. Tapi jangan bergantung. Mudeng ya? Karena karena solawat kita ini kabul atau tidak, diterima atau tidak yang menentukan Allah, gitu loh. Paham? Solat kita diterima atau tidak yang menentukan Allah. Makanya kita bergantungnya sama Allah. Ya Allah, tolong solawat saya diterima. Ya Allah, tolong solat saya di, diterima. Ya Allah, tolong sedekah saya di, diterima. Maka muncullah kisah tiga orang yang berada dalam gua, berada dalam gua. Kemudian lagi istirahat, tiba-tiba ada batu jatuh dari atas bukit. Kok gelundungnya pas nutup pintu gua. Padahal niatnya itu mau istirahat, akhirnya terpen, terpenjara, tertutup batu yang sangat besar. Didorong nggak bisa, didorong nggak? Nggak bisa. Nah ini pelajarannya luar biasa. Ketiga orang itu tidak bergantung, tidak bergantung kepada amal solehnya, bergantung pada Allah, ya, mengandalkan amal solehnya, tapi bergantung kepada Allah. Makanya dikatakan, ya Allah, kalau amalku itu engkau terima, gitu kan? Tolong ya Allah, bukakan batu ini. Paham ya? Artinya amalnya diandalkan, tapi nggak bergantung. Lain kalau orang yang bergantung ngomongnya bagi kalau orang yang mengandalkan amal, kemudian dia nggak berga, eh, bergantung sama Allah, bergantung pada amalnya, dia akan mengatakan, "Ya Allah, saya udah seperti itu loh. Ayo, tolong saya ya Allah." Nah, ini kurang ajar itu. Ya, ini kurang ajar. Lain kalau yang ini enggak, "Ya Allah, saya udah seperti itu. Kalau ini engkau anggap ikhlas, engkau terima, tolong ya Allah, buka bukakan. Artinya bergantungnya pada Allah tapi ada yang diandalkan. Jangan kita bergantung pada Allah tapi nggak ada yang diandalkan kan kacau. Misal orang mau ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang hebat gitu ya. Cuman modalnya pokoknya terima saya. Masuk udah enggak bawa yang namanya ijazah, enggak bawa ini saya mau ngelamar pekerjaan. Ijazah enggak ada. Eh, pengalaman kerja enggak ada. Eh, KTP nggak punya, toh mas. Ya, oh Ya, mengandalkan cuma mau ngelamar kerja ya nggak bisa. Dia bawa nih KTP, dia bawa ijazah, dia bawa kelengkapan yang dibu dibutuhkan. Nih kelengkapan sudah saya saya bawa. Tolong ya, saya diterima ya. Tolong saya diterima. Dia tidak mengandalkan ijazah dan sebagainya. Dia mengandalkan yang yang terima pekerjaan itu mau meneri, menerima, nggak andalkan prestasinya. Jelas. Ya, ini alhamdulillah. Artinya ya ayo kita punya andalan amal, punya andalan ah, amal, punya amal yang diandalkan, tapi jangan bergantung pada amal tersebut. Ini cetol atau sebetulnya ya? insya Allah cetol. Ini berapa minggu bahasnya satu bab nggak cetol-cetol ya, repot. <laughs> ya. Coba ini yang SMS coba kita baca lagi. Ini kan yang dari jauh-jauh kita beri kesempatan. Hmm. Ini pertanyaan tauhid. Assalamualaikum Bib. Semua ini yang menciptakan Allah, semua ini yang menciptakan Allah. Lalu kenapa Allah membuat orang ingkar dan orang mukmin? Nah, ini, ini pertanyaan bagus. Jawabannya juga lebih bagus. <laughs> ya. Kenapa Allah membuat orang ingkar? Kenapa Allah buat orang mu mukmin? Begitu kan? Ya coba Anda tanya sama Allah. Betul kan ya? Ya, tanya sama sama Allah, dekati Allah dan tanya sama Allah. Ya Allah, Kenapa kok engkau buat ada orang yang ingkar? Kenapa engkau buat orang mukmin? Gitu kan? Tanya sama Allah, tapi jangan nanya sama ingkar loh, jangan protes gitu kan. Pengin tahu aja, pengin tahu <laughs> gitu ya. Kenapa ya Allah? Boleh nanya sama Allah kan ya. Nah, tapi kalau mau saya disuruh jelaskan sederhana. Penjelasan sederhana. Karena yang tahu karepnya Allah ya cuma Allah, betul ya? Otak kita ini seberapa wong? Karepe anake dhewe ra mudeng kok gaya nanya karepnya Allah, kan begitu. Kenapa ya Allah? Loh, kamu anakmu saja itu mainan korek. Kenapa enggak mudeng kok gitu kan? Ya kan? Ya, nah kenapa main ini? Ya mainan. Ya, kenapa main? Ya, ya, mainan gitu kan. Oh, maksudnya anaknya sendiri mainan saya nggak paham kok mau mau mau mau tanya maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu, yang tahu maksudnya Allah cuman Allah. Tapi kira-kira saya mau ngasih perbandingan biar kita bisa menerima kodok wa tuh ya. Takdir baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak boleh ngomong Allah mentakdirkan yang buruk. Jangan ngomong gitu. Meskipun kenyataannya seperti itu. Paham? Ya takdir baik dan buruk dengan izinnya Allah. Gak diizinkan Allah kan kamu mungkin bisa terjadi toh. Tabrakan gak diizinkan Allah, bisa terjadi? Gak bisa. Kebakaran tidak diizinkan Allah, yang gak bisa ter terjadi. Semua dengan izin bimasyiatillah. Ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan laut, Allah yang menciptakan burung-burung, anda boleh berdoa, Ya Allah yang menciptakan tujuh lapis langit. Ya Allah yang menciptakan tujuh lapis bu, bumi. Ya Allah yang menciptakan samudra yang membiru. Ya Allah yang menciptakan burung-burung. Malaikat senang, Allah senang. Coba jenengan duduk di masjid doa. Ya Allah yang menciptakan babi. Ya dikeroyok malaikat. Oh, dulu kurang ajar Gitu kan? Ya panggil Allah dengan yang baik. Baik-baik. Boleh saya jawab pertanyaan tadi? Eh, ini tadi cuma mukodimah jawabannya. Misal saya punya kayu jati. Satu gelondong kayu jati. Kemudian saya potongkan. Saya potongkan. Satu saya buat kursi untuk pengajian. Ya, kursi untuk pengajian. Satu saya buat dempel untuk pintu. Ya. Satu saya buat untuk uh, hamparan anak tang, tangga. Ya, hamparan anak tangga. Yang satu saya buat jadi kayu bakar. Jadi kayu bakar. Jenengan teriak, "Bib." Ya, "Bib, kenapa dibuat kayu bakar? Kan dibuat lemari bagus." Saya jawab, "Lawang kayu-kayu saya, ya terserah saya." Kamu enggak enggak rugi toh? Kamu enggak rugi toh? Ya enggak, Beb. Lah, ya sudah. Saya saya butuh pengin kayu sudah saya buat. Ya, saya pengen apa dempel sudah. Ya, saya pengen pengen bakar ya bakar tuh ya mau milik-milik saya. Milik-milik milik saya. Pertanyaan saya, jenengan semua milik siapa? Milik Allah. Alam semesta ini milik siapa? Ya udah kalau Allah melakukan sesuatu ya jangan protes, paham? Oh miliknya Allah kok gaya. Kita ini nggak punya apa? Apa? Itu yang namanya ridho? because illa ridha ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kurang ajar. Ya Allah, aku ini maksiat karena dirimu lo Ngawur. Neraka awakmu gitu. Kalau ngomong begitu neraka karena nggak sopan san santun. Neraka tempatnya. Antara hakikat itu jangan di, jangan di, disatukan dengan syari syariat. Hakikat itu tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Syariat ini dalam dalam perjalanan hidup harus dijalankan gitu. Lisannya ngomong yang baik. Ya, Jangan ngomong ya Allah, engkau yang menciptakan ini, engkau yang mentakdirkan. Jangan gitu. Gak boleh yang seperti seperti itu. Jelas? Jenengan dimasukkan neraka ikhlas enggak? Ya ikhlas oh gitu ya. Ya ikhlas lah dimasukkan neraka ikhlas ya Allah, tapi saya minta surga. Gitu loh jawabannya. Paham enggak? Ya Allah, ya oh, saya ini punyamu ya Allah dimasukkan neraka ya ya ya terserah dirimu ya Allah. Tapi jangan toh ya Allah, please please please tolong jangan. Tolong jangan ya Allah. Saya minta sur surga ya Allah. Saya minta surga ya Allah. Saya akan amalkan amalan ahli surga ya Allah. Tolong jangan masukkan neraka. Tapi ya Allah, amalan ini tidak bisa diandalkan ya Allah. Kalau toh saya amal soleh, mau engkau masukkan neraka ya itu mang ya saya punyamu ya Allah. Saya nggak bisa berbuat apa apa ya Allah. Tapi tolong ya Allah ya engkau maha baik ya Allah please. Nah, kan asik toh jadinya. Jadinya ah asyik bahasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas. Satu lagi yang dari SMS ya. Satu lagi. Ya, cuman ada yang SMS begini, Habib novel, selesai gitu. Rupanya nggak percaya ini tadi. Nah, ini ada ada pertanyaan, Bib. Bagaimana cara hidup semeleh di zaman sekarang yang penuh dilematis sun. Wah ini bahasanya antara Jawa terus ini dilematis ini bahasa sinetron gitu kan. Ini ini ini Jawa plus sinetron nih. Beb gimana caranya hidup semeleh di zaman yang penuh dilematis gitu ya. Ini, ini keren juga nih bahasa ini. Pasti ibu-ibu ini, ini ibu-ibu ini, Walaupun nggak disebutkan namanya ya. Ya, pasti ibu-ibu. Habib kok yakin ya? Kan kalau salah juga agak ketahuan, pasti ibu-ibu. Yang tahu kan cuma yang SMS kan? uh, begini. Sebetulnya semeleh itu kan ilmu yang berlaku di setiap zaman ya, setiap kondisi, setiap keadaan. Orang itu harusnya semeleh. Ya harusnya seme semeleh. Nah, caranya bagaimana? Caranya cuma kenal Allah selesai. Kalau udah kenal Allah mesti semeleh. Ya, udah kenal Allah mesti semeleh. Semeleh itu apa? Ya tadi itu loh, pokoknya nggak menggantungkan sesuatu kepada yang lain, digantungkan pada Allah kerja keras, nggak bergantung pada kerja kerasnya. Punya tabungan banyak, nggak bergantung pada tabu tabungannya. Nggak punya apa-apa, nggak takut dengan tidak punya apa-apanya gitu. Dia bergantungnya pada Allah. Jadi ya semelah tuh, enak Sendirinya Gusti Allah kok. Sendennya Gusti Allah gitu. Misal ada seorang, ada satu orang ya yang dia itu punya tabungan 50 juta. Tapi dia punya mertua, dia punya mertua, itu tabungannya satu triliun. Dan mertuanya sayang sama dia. Mertuanya sayang sama sama dia. Pilih mana? Bersandar pada 50 jutanya atau pada mertua yang punya satu triliun? Ya mertua yang punya satu triliun. Nah kita punya duit banyak. Jangan bersandar pada duit kita. Bersandar pada Allah yang punya duit. Kan jadinya semeleh. Allah hilang ya apa-apa. Entek ya masalah. Saya punya Allah. Semeleh. Gak punya apa-apa. Oh gak jadi masalah. Oh saya punya Allah. Allah bisa menjadikan semuanya ah, ada. Ya caranya cuma begitu, kenal Allah. Dan kenal Allah itu perlu pembelajaran tiap hari. Lama-lama makin kenal. Nah kalau kita nggak kenal-kenal, akhirnya sama Allah dijeduk jedukkan Lah wong tak macam-macam diurah kenal. Namaku Allah. Itu laut ciptaanku, langit ciptaanku, ya alam ciptaanku. Kamu bisa makan, aku yang ngasih. Masih nggak mudeng-mudeng. Oh, orang mudeng ya wes, lebokno rumah sakit. Ya, buat dia tidak bisa bicara, buat dia tidak bisa ber, bergerak. Baru dia teriak dalam hati, ya Allah, ternyata yang bisa buat ngomong kamu ya Allah. <laughs> Baru baru kenal sama Allah. Naudzubillah min Dalek, Jangan sampai kita seperti seperti itu. Ini jam 10 lewat 17 menit. Jangan sadar atau enggak nih? Hah? Gak sadar. Cuman ibu-ibu setengah sadar. Ibu <laughs> ya. ya. Insya Allah doakan ini <clears throat> tempat saya lagi borongkan untuk di apa namanya? Biar cepat selesainya ya. Di kompon atas sama bawah. Ya, kompon atas sama bawah. Kemudian eh, saya juga rencanakan lantai dua ibu-ibu itu segera dikasih gra, granit. Kemudian ini kayu-kayu ini pengen segera saya hilangkan. Saya takut ibu-ibu pegangan terus julungup naudzubillah min zalik. Karena bersandar kepada kayu enggak kepada Allah. <laughs> julungup begitu kan? Nah, ada saya udah pesankan yang bagus ya, udah pesankan yang bagus. Mungkin seminggu atau dua minggu lagi baru salah selesai gitu. Saya itu tugasnya gampang, pesen-pesen, duit nggak usah mikir, semeleh. <laughs> punya duit, terus terang nggak punya gitu kan? Beb, punya udit? Enggak punya. Nah itu ngompon berapa? Tadi saya nanya, berapa mas? Ya kurang lebih tiga minggu selesai. Biayanya berapa? 30 juta. Garap gitu. Duitnya ada. Ya orang no. Ya semeh, semeleh gitu aja kok. Repot. Betul kan? Ya, pesan ini berapa ini? Uh, reling ini. Saya tanya berapa? 12 juta. Garap. Oh, nanti kalau bayarnya kalau udah dikirim tuh tenang gitu ya. Ngirimnya dua minggu lagi. Ya semeleh. Kira-kira dua minggu lagi punya duit tuh oh, Anda. Ngopo mikir rong minggu meneh? Nanti jadinya mu mumetnya. penting ikhtiar, yang penting usaha, usaha. Nah, termasuk salah satu usaha saya. Nah, ini, nih usaha ini. Ini usaha, usaha. <laughs> Tolong Mas Edwin ambilkan buku saya yang akhlak para wali sama yang tadi yang baru itu ya, eh, yang buku lama, jurus-jurus takwa. Coba bawa ke sini. Akhlak para wali satu, jurus-jurus takwa satu. Coba bawa ke sini. Ini salah satu cara ikhtiar, tapi jangan bergantung dengan ikh ikhtiar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, cepat bener dirimu. Sini, sini. Sini, jangan pergi. Mengapa engkau sekarang suka meninggalkan diriku, sayang? Apakah ada kekasih lain di hatimu? Nih. Yang pengen bisa semeleh, yang pengen bisa semeleh, baca buku saya jurus-jurus takwa. Baca. Enggak usah beli, baca saja. Nah, syarat baca itu pinjem atau pu punya, ya kan? Pinjem atau punya. Lah punya itu belum tentu beli, mencuri itu juga bisa. Nah, cuman kalau mencuri kan dosanya luar biasa gitu kan. Kalau membeli itu insya Allah berpa pahala karena menyenangkan yang punya buku, betul kan? Itu macam-macam. Satu menyenangkan yang punya buku, yang kedua uang hasil penjualan buku ini kita gunakan tadi untuk bayar itu, bayar itu, bayar itu dan bayar itu. Itu semuanya itu itu itu dan dan itu. Paham ya? Nah, harga bukunya berapa? Semua udah tahu. A lima ribu rupiah ya, masing-masing lima 50 rupiah. Ya. Akhlak para wali. Jenengan kalau pengen jadi wali ya ini baca ini. Kalau nggak pernah baca ini susah mau jadi wali. Kenapa? Karena nggak ngerti akhlaknya cocok enggak sama wa? wali gitu ya. Ini untuk mencocokkan akhlak kita dengan akhlak para para wali. Namanya orang promosi kan harus bahasanya seperti ini. Oh, ini promosi kok ya. Oh Ini harus sungguh-sungguh. Maksud saya loh, saya mau ngajari. Kalau orang mau masuk surga, amal soleh sungguh, sungguh. Betul kan? Nah, orang mau mau jualan, yang ngomongnya sungguh, sungguh. Perkara hasil itu nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bergantung dengan cara mau ngomong, jangan bergantung dengan cara mau jual, jangan bergantung dengan tulisanmu, bergantung pada Allah yang Maha memberi rezeki. Faham? Nah, yang berminat nanti bisa cari di depan. Cari aja, lihat dulu, lihat dulu. Memang dari biasa itu dari mata turun ke hati. Saya yakin kok nanti kalau udah jatuh cinta, itu nanti jam tangan dilepas, cincin dilepas. Yakin saya itu. Bahkan yang terakhir baju dilepas. Jangan. Bahaya kalau begitu. Ya, ini jurus-jurus takwa sama akhlak para para wali. Bagi yang mungkin dengar di radio yang pengen buku ini, Anda bisa pesan langsung kepada Abah Edwin. Nomornya sama dengan nomor saya tadi, tapi akhirannya diganti. Kalau saya akhirannya satu, Aba Edwin akhirannya sembilan. Karena beliau ini termasuk golongan-golongan yang suka angka sembilan. Wali, Songo gitu kan. Jadi belakangnya angka sembilan itu Aba Edwin. Kalau belakangnya angka satu itu nomor saya. Nomor saya. Yang pengen pesan di rumah bisa SMS atau telepon ke Aba Edwin secara lang langsung. Yang mau datang ke Masjid Ar-Raudhah bisa langsung ke sana. Jelas semuanya? Jelas. Ini ini buku Allah man manfaat. Saya gelo kalau ada orang belum baca buku ini. bener kalau belum baca buku ini saya gelo karena buku ini menyelesaikan banyak masalah. Menyelesaikan banyak banyak masalah ini jurus-jurus takwa maupun akhlak para para wali. Makasih Win. Pegang dulu. Nah, untuk majelis ini alhamdulillah hari ini kita kan tadarusnya khatam. Sebetulnya Selasa itu udah khatam. Cuman saya tunda menghatamkannya sampai hari Jumat biar semua dapat barokah khotmul Quran ya. E, kita niatkan khataman tersebut untuk kesembuhan yang sakit di antara kita. Ya, kesembuhan yang sakit di antara kita. E, kemudian Ya, ini ada yang nanya tertulis, insyaallah saya jelaskan Jumat depan ya. Tolong disimpankan dulu ini. Untuk yang sakit di antara kita semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini siapapun yang nuliskan di sini ya. Saya belum bisa bacanya satu persatu, tapi yang titip doa lewat tertulis di sini kalau yang punya hajat untuk pekerjaannya, untuk apapun yang jadi hajatnya, semoga hajatnya diwujudkan Allah taala. Kemudian yang pengin dapat rezeki yang berlimpah, semoga dapat rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang lagi mengandung ya lagi mengandung khususnya untuk ibu suci Astrita binti Ahmad Zahidi uh, istri dari Bapak Ardianto bin Ja'far Amir semoga kandungannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini usia 4 bulan semoga bisa sampai lahir selamat yang mengandung maupun yang dikandung maupun suaminya keluarganya semua selamat jadi anak yang soleh atau solihah dan orang tuanya sehat, anaknya sehat selama-lamanya hidup usia panjang dalam segala kebaikan. Dan untuk semua yang membantu majlis ini dalam bentuk apapun, dalam bentuk tenaga, pikiran, materi, dalam bentuk apapun, semoga Allah menggantinya dengan surganya Allah Ta'ala menggantinya dengan ridhonya Allah Ta'ala dan menggantinya dengan kenikmatan dunia yang tak terkira dan kenikmatan akhirat yang tak bertepi dan semoga Allah Ta'ala menjadikan majlis ini semakin barokah majlis ini semakin manfaat majlis ini menjadi penentram hati siapapun yang masuk ke dalamnya khususnya yang tinggal di sini dan yang mengurus majlis ini selama-lamanya dan semoga kita semua oleh Allah diberi umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan, dalam rezeki yang berlimpah, ruah tanpa susah payah dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khotimah.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 Ampuni kedua orang tua kami, tutup aib kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami dunia akhirah. Selamatkan kedua orang tua kami dunia akhirah Bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirah Ya Allah Sehatkan yang sakit di antara orang tua kami Sembuhkan orang tua kami dari segala macam penyakit Lindungi dari segala macam penyakit bencana dan musibah Jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah Ya Rabbi Jadikan anak keturunan kami soleh dan salihah ila yaumil qiyamah jadikan anak keturunan kami orang-orang yang menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan seluruh yang hadir, yang mendengar, yang menonton majlis ini, yang yang membantu majlis ini semuanya ya Rabb mendapatkan barakah khatmil Quran di malam hari ini ya Allah. Jadikan semuanya mendapatkan barakah khatmil Quran di malam hari ini ya Allah. Ya Rabbi, berilah kami kesehatan, berilah kami kesehatan zahiran wa batinan. Ya Rabbi, Lindungi bangsa kami ini ya Allah Lindungi bangsa kami ini ya Allah Lindungi bangsa kami ini ya Allah Dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirah Jadikan pemimpin-pemimpin negeri ini orang-orang yang beriman kepadamu dan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi mereka semua dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Ya Rabbi, jadikan negeri kami damai tanpa permusuhan, jauh dari musibah, dari bencana ya Rabb. Jadikan penduduk negeri ini mendapatkan rezeki yang mudah, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah Ya Rahman, Ya Rahim. Setelah engkau panjangkan umur kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, kertaatan, keridhaan. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah.